Ya kalau sana kita coba untuk hitung pasti tidak akan bisa dapat kita hitung. Sehingga hal ini mendorong kita untuk terus berupaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sehingga mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada kita nikmat-nikmat lagi yang lain. Mendawamkannya untuk kita nikmat-nikmat tersebut dan tidak mencabutnya dari kita. Ikhwani fi din, azakumullah. Pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang mana kita telah sampai di Dars Thamina Ashar. Ad-Darsu Al-Thamina Ashar Pelajaran ke-18 <clears throat> Dan pada malam ini insyaAllah Akan banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan di pelajaran ini Karena ada beberapa hal yang baru Kemudian juga mudah-mudahan ada tambahan mufrodat Ada tambahan kosakata Dan juga ada beberapa tambahan mustalah Mustalahat nahwiyah Istilah-istilah dalam nahwu dan juga istilah-istilah dalam uh, sarf Taib uh, eh, sebelum kita membaca ad-darsu Al-Thamin ashar, ada sedikit mukaddimah yang anak ingin sampaikan uh, berkaitan dengan uh, isim musanna. Ismun ismu musanna. Di sini antum akan temukan beberapa kata-kata benda yang menunjukkan dua, menunjukkan jumlahnya ada dua. dua. Di sini ada kalimat ukhtani, lalu ada ajalatani, lalu aidani, matjarani dan seterusnya. Di sini kita perlu e, menjelaskan bahwa kata benda dalam bahasa Arab ya ikhwan dari segi al-adad, dari segi jumlahnya maka dapat dibagi menjadi tiga macam, tiga jenis. Anda ulang sekali lagi kata benda, al-ismu, kata benda dalam bahasa Arab ya ikhwan dari segi al-adad dari segi jumlah dan bilangannya maka bisa dapat kita bagi menjadi tiga macam atau tiga jenis. <clears throat> yang pertama yang kita kenal dengan istilah al-mufrad yaitu kata e, tunggal yang menunjukkan satu baik muzakkar maupun muannaf. Lalu ada musanna yaitu kata benda yang menunjukkan jumlah bilangan berapa? Dua. Baik mu, baik muzakkar maupun muannas. Lalu yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu al-jama' yang menunjukkan lebih daripada dua. Jadi ada kata benda yang menunjukkan satu yang kita kenal dan istilah apa tadi ya kawan? Istilahnya apa tadi? Kata, kata tunggal? Mufrad. Lalu ada kata benda yang menunjukkan jumlah dua, ini namanya musanna. Lalu lebih daripada dua, dua ke atas berapa? Jama. Apa namanya? Al-jama'. Dan insya Allah di sini antum akan temukan banyak sekali isim musanna, kata benda yang menunjukkan jumlahnya dua, baik muzakar maupun muannas. Baik, kita mulai saja. Unzuru ila as-safhah mi'ah. Subhanallah, kita tepat sekali di sini ad-dars tsamin asyar tepat pada halaman mi'ah. 100. Tapi ini cetakan baru, cetakan lama pada halaman 105. 105. Mial ah. Khamsa ada lima, 105. 105. Ada lima halaman perbedaan di sini. Nah. Sekali lagi, alladhi indahu alkitab minat taba'ati al jadida Antum yang punya cetakan baru, Ad-Dars Ashar fi Safha Mi'ah. Pelajaran landas ada pada halaman 100. Amma diindah indahu alkitab min at-tab'ati al antum yang punya cetakan lama ada pada halaman fi safha eh kam ya ikhwan? 500. Ha? 105. 105 wa 5 ba'da 100. Baik. 105. Taib unzuru ilal kitab wastami'u jaydan. Ikhwan di studio bersiap-siap. Unzuru ilal kitab wastami'u jaydan. Ma mana unzuru ilal kitab ya ikhwan? Lihatlah. Lihat ke alkitab buku wastami'u jaydan dan dengarkan dengan baik. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat di rumah sudah menyiapkan bukunya dan sudah menyiapkan alat tulisnya. Kiranya mencatat apa yang perlu dicatat. Nah. <clears throat> Ad-darsu thamina ashar. Sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu ya ikhwan, kenapa di sini asamina ashar? Mengapa semuanya bertanda fathah? Kata bilangan yang murakkab yang terdiri dari, dari dua angka, as ashar 11 sampai 19, maka tandanya harus huh? kedua-duanya harus diberikan fathah. Kedua-duanya harus diberikan fathah. Baik yang pertama maupun yang terakhir. Yang pertama asamina, yang terakhir asyarah. Nah. Kemudian di sini ya Quran al-hiwar dialognya antum lihat di sini terjadi antara al-mudarris dengan uh, beberapa uh, orang yang lain di antaranya ada Muhammad lalu ada Hamid lalu ada Zakaria ada Ibrahim ada Ismail ada Ali lalu ada Yunus, Yunus. Masya Allah di sini al-mudarris sepertinya sedang berdialog dengan banyak orang di sini eh, sebelumnya mana al-mudarris ya kawan Guru. Al-Ustaz. Ustaz. Al-Mudaris بمعنى الأستاذ استمع جيدا المدرس يقول هنا <clears throat> كم أخا لك يا محمد كم أخا لك يا محمد kita baca dulu semua dialognya nanti setelah itu kita akan jelaskan satu persatu maknanya li akhun wahidun li akhun wahidun Wakam kam laka Wakam kam laka ini pertanyaan masih kepada Muhammad. kepada Muhammad li ukhtani li ukhtani lalu al-mudaris bertanya kembali kam ajalatan lid-darrajati ya hamidu kam ajalatan Lidarrajati ya Hamidu. Hmm. Ini kepada siapa pertanyaan ini ditujukan? Hamid. Nah, berganti orang sekarang. Hamid. Laha ajalatani. Laha ajalatani. Ada perbedaan dengan cetakan lama? Tidak ada? Baik. Lalu Al-Mudaris bertanya kembali. Kam idan fis sanati ya Zakaria? Kam idan fis sanati ya Zakaria? Zakaria menjawab. Ajaba Zakaria. في السنة عيدان في السنة عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى نعم لا يوجد عيد سوى ها- سوى هذين الع- العيدين نعم Kemudian Al-Mudaris bertanya kembali akan tapi kepada siapa sekarang ikhwan? Ibrahim. kepada Ibrahim. Ya Ibrahimu, أبوك تاجر كبير كم متجرا عنده كم متجرا عنده أبا جبن إبراهيم يا إخوان عنده متجران كبيران عنده متجران كبيران في خلاف نعم في طبعة قديمة سيارة سيارة yeah. إيه. كم سيارة عنده نعم كم عنده سيارة كم سيارتان كبيرتان سيارة كبيرتان نعم نعم يعني حافلة يعني نعم سيارتان سيارتان سيارات سيارتان كبيرتان هكذا نعم. طيب لا نعم. بس لكن الأفضل طبعا من الطبعة متجر. الجديدة متجر نعم سنشرح إن شاء الله المعنى بعد هذا kemudian al-mudaris ya ikhwan yas'al maratan ukhra li- liman as-su'al ya ikhwan yuwajjah as-su'al ila man yang ke- sekarang ini kemana soalnya Ke- ditujukan kepada siapa Ismail. Ismail kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu Ismail menjawab fiha nafidatani fiha nafidatani Al-Mudaris yaqul Al-Mudaris untuk kesekian kalinya beliau bertanya kembali kepada siapa sekarang? علي kepada Aliun. Liman hadhani daftarani? Liman hadhani daftarani? Ajab Ali, huma li, huma القديمة يعني لي. مسطرة ها؟ القديمة مسطرة أين كلام المدرس هذا لعلي؟ لا لي علي لي سواء دفتران دفتران؟ أين مسطرة مسطرتان؟ يعني ل... تقديم. يونس. ليونس يونس زي إن شاء الله في الأخير لم يأتي بعد. لم يأتي بعد إن شاء الله سيأتي بعد قليل آه يا. Nah, kemudian terakhir di sini al-mudarris, dialog terakhir antara guru dengan Yunus di sini antum lihat. Liman hatanil mistaratani. liman hatanil mistaratani. Nah, di sini al-mistara ya, ikhwan. Nah. Ada perbedaan di sini? Baik. Apa jawaban Yunus? Huma li, huma li. Baik. Kita tanya ikhwan studio, berapa persen kira-kira ikhwan antum paham dialog ini? Masya ya? Allah, mi'ah, tu Mi'ah bil mi'ah, insyaAllah Mi'ah, Masya Mi'ah bil mi'ah Mi'ah bil mi'ah, Masya Allah Baik, Alhamdulillah طيب لا بس نشرة الكلمات للإخوة في في البيوت kita jelaskan sekarang ya kawan makna kalimat-kalimatnya. طيب الحوار هنا يا اخوان الحوار هنا ما معنى الحوار؟ الحوار هنا يدور بين المدرس وبعض لعله بعض تلامذته نعم. لعله بعض تلامذته Di sini al-mudaris sepertinya sedang berbincang-bincang dengan beberapa muridnya. Sita ya Ustaz. Nah? على كم كم طلاب هنا سبعة, Muhammad, سبعة. سبعة محمد حامد زكريا إبراهيم إسماعيل علي يونس, Muhammad Marotan, yudkar huna ah. Muhammad sebutan dua kali di sini nah Taip, kita lihat pertanyaan pertama yang diajukan al-mudaris kepada Muhammad kam akhan laka ya Muhammadu hmm, insyaallah di sini tidak ada kata yang baru sebenarnya ya ikhwan Hampir bisa dikatakan hampir seluruh daripada eh, ke- kalimat yang tersebutkan dalam dialog ini semuanya sudah sudah sudah نعم kita pelajari طبعا sebelumnya. منذ بداية الدراسة أستاذ. نعم بعض الإخوة يأتي من من جديد بس كم أخا لك يا محمد من يترجم لنا يا إخوان أحرضا آه. نعم فضل يا أحرضا كم أخا لك يا محمد Eh, kau mempunyai berapa saudara wahai Muhammad? Nah, berapa saudara yang kamu miliki wahai Muhammad? Kam akhan laka ya Muhammadu? Kam? Mana kam? Berapa? Berapa? Kam. Kam di sini menanyakan ha? jumlah. Jumlah. Akhan. Akhan saudara. Ini mufrad ya, Khan. Ini mufrad. mufrad. Tunggal. Tunggal. Laka ya Muhammadu. Laka lam di sini artinya kepemilikan. Nah, lam al mikiyah Al-milkiyah. Hmm. Berapa saudara yang kamu miliki ya Muhammad wahai Muhammad? Nah. Apa jawaban Muhammad? Li akhun wahidun. Berapa dia punya saudara ya, Li kalimat lam disambung dengan ya. Ya di sini artinya saya. Ana. Nah, Ana. sahih. Tadi sebelumnya laka al-kaf iya. di situ anta. Kamu. Sekarang li. Lam ini sini digabung dengan ya. Ya. ya. ya. ya artinya apa ya khan Ya di sini? Ana. Ana. Ana. Li akhun wahidun saya memiliki berapa? Satu saudara. Satu saudara. Laki, laki. hanya satu, enam. Hanya saudara laki, satu saja laki-laki, enam. Akhun artinya saudara laki-laki. Wahidun satu. Baik, sampai sini insyaallah mafhum? Hai, insyaallah. Baik, uh, Al-Mudaris bertanya kembali kepada Muhammad. Wa kam ukhtan laka? Wa kam ukhtan laka? Hmm. Wa mana wa ya, ikhwan? Dan. Kam? Berapa? Dan berapa ukhtan? Saudara, saudara perempuan. Saudara perempuan. Sebelumnya akhan, sekarang ukhtan. Laka dan berapa eh, saudara perempuan yang kamu miliki wahai Muhammad? Atau perhatikan di sini, Iwan. Eh, setelah isim istifham kam, isim yang terletak setelah isim istifham kam, dia mansub, dia mansub. mansub. Dan dalam eh, istilah nahwiyah, mustalah nahwiyah ikhwan, kam itu sama eh, kedudukannya sama seperti al-adat. Kedudukannya sama seperti al-adat. Dan al-adat membutuhkan al-adat pasti membutuhkan al-ma'dud. Dan al-ma'dud biasanya kalau untuk kam atau kita kenal dengan istilah tamyiz. Al-ma'dud di sini kita kenal dengan istilah tamyiz. Kita sekarang belum belajar alat, tapi paling tidak eh, mukaddimah sekarang ini Kam istifhamiyah, dia butuh tamiz. Tamiz itu isim yang datang setelah kam. Isim yang terletak setelah kam. kam. Dan hukum dari para tamiz ini, tamiz untuk kam atau al-ma'dud untuk kam, dia adalah mufrad mansub. Mufrad mansub. Jadi kalau antum lihat dari awal kam akhan, lalu kedua di sini kam akhtan. Nanti antum akan temukan setelahnya sama. Kam ajalatan, kam idan, apalagi kam nafidatan, kamat jaran semuanya mufrad mensub. Nah. Apa jawaban Muhammad ya, kawan? Li ukhtani. Ada berapa saudara perempuannya Muhammad ini? Dua. Dua. Dua. Berarti berapa total semua saudaranya, ikhwan? Tiga. Tiga. Ah, Allah, antum benar sekali. Satu tambah dua? Tiga. Tiga. Alhamdulillah. Akhun, wahidun, ukhtani. Ah, di sini kita temukan ada isim musanna. Ada isim musanna kata yang menunjukkan jumlah dua. Di mana kata itu? Ukhtun. Ukhtani. Musanna. Mufradnya? Ukhtun. Ukhtun. Tunggalnya ukhtun. Lalu ketika kita rubah menjadi musanna, apa yang terjadi? Ukhtani. Ukhtani. Apa yang kita tambahkan Rito di sini? Alif dan nun. Alif dan nun. Alif dan nun. nun. Jika dalam keadaan rafa. Jika dalam keadaan marfu. Adapun dalam keadaan mansub dan majrur maka dia ya, ya dan nun. Tapi di sini kaidahnya adalah ya kawan, jika ingin membuat musanna dari satu kata tunggal, maka dia tinggal diapakan? Ditambahkan apa ya kawan? Alif dan nun. Alif dan nun. Atau atau ya dan nun. Ya nun. Di sini alif dan nun. Li ukhtani. Nah. Taib, uh, eh, di sini sekarang Al-Mudaris bertanya kembali tapi kepada siapa sekarang? Hamid. Hamid. Hamid. Kam orang-orangnya sama dengan cetakan lama? Ya. Taib. Kam ajalatan lidarrajati ya hamidu kam ajalatan. Hmm, ajalah sepertinya baru atau sudah lama ikhwan ajalah. Baru Ustaz. Baru jadi jirid yani. Masyaallah. Ajalah. Non ajalah? Roda. Roda. roda. Nah, ajalah. Roda. Roda. Kam ajalatan. Lihat antum lihat. Isim setelah kam istifhamiyah dia keadaannya adalah mansub diberikan tanda fatatain. Mufrad mansub. Kam ajalatan. Hmm, coba terjemahkan. Berapa, berapa roda? Berapa roda? roda. Lid darajati. Untuk mobil. Nah, ya, mobil itu berapa roda, Ustaz? Nah, nah, nah. berapa roda lid daraja yang dimiliki? Sepeda. Ya Hamidu. Sepeda. Nah, daraja sepeda ya, laisa sayyarah. <laughs> Nah. Antara satu ma'ana ya. Kam ajalatan lidarrajati ya Hamid berapa uh, jumlah roda yang dimiliki sepeda wahai Hamid mungkin begitu terjemahnya agak lebih halus. Nah. Jawabannya berapa ya, Fan? Sudah pasti? Dua Laha ajalatani. Mak maklum minat dini bidurur ya. <laughs> Aswala maklum ya. Eh, As-su'al ma fi mushkilah. Laha ajalatani. Laha lam di sini? Uh, al-milkiyah. Al-milkiyah laha dia memiliki ha di sini kembali ke apa ya kawan? Ad-darajah. ad Atau lihat sebelumnya laka. Lalu ada li. Sekarang laha. Laha. Huruf setelah lam itu semua adalah kata kata ganti ad-dhamir. Untuk laka ka di sini artinya anta. Anta. Li ya di sini artinya ana. Ana. Laha ha di sini artinya hiya. Hiya. Ada orang pertama, ada orang kedua dan ada orang ke ketiga, ketiga di sini. Nah, lihat bagaimana ya, kawan, ketika diletakkan setelah lam. Laha ajalatan. Dia memiliki atau sepeda memiliki dua roda. Nah, ajalatani. Musanna dari kalimat ajalah. Nah, <clears throat> nastamir kita lanjutkan. Ayo. Kam'idan aidan fi sanati. Ini sa'ati hadis. سنة ونص هذا طيب كم عيدا في السنة يا زكريا كم عيدا آه أنتم lihat ikhwan sini كم عيدا العيد ما معنى عيد يا ikhwan hari raya hari raya Id nah كم عيدا berapa hari raya ada berapa hari raya fi sana dalam setahun dalam setahun. dalam setahun ya Zakaria wahai Zakaria Hmm, apa jawaban Zakaria nah tanpa ragu-ragu Zakaria mengatakan fi sanati Aidan dalam setahun itu ya kawan. Asana artinya tahun. Fisana dalam setahun. Aidan ada berapa hari raya ya kawan? Ada dua hari. raya ada dua hari raya. Dua. Yang pertama huma huma huma ini kembali ke Aid. Aidan. Keduanya adalah yang pertama Idul Fitri waidul Adha. Wa Adha. Sebelumnya dari mana kalimat Aid ya kawan asalnya? Eh, ini ada Yaud. Nah, ada Yaud. Ya, artinya kembali kembali artinya sesuatu yang terulang dan iya. kembali setiap tahunnya nah, nah yang terulang-ulang dan e, kembali setiap tahunnya ada berapa ayat yang diakui dalam Islam ya kawan dari sini kita bisa ambil faidah faidah latifah ya dan hanya ada dua iya. hari raya kita tidak membahas masalah akidah di sini tapi paling tidak ada sedikit e, isyarah di sini yang diakui dalam Islam dan yang merupakan aid eh, syar'i yang masyru' hanya hanya iya, dua, dua dalam setahun tidak ada Eid lagi selain Idul Fitri iya. dan Idul iya. Adha. mana Idul Fitri? Al-Fitr. Ma mana Al-Fitr ya ikhwan? Al-Fitrah. fitr. Fitr? al fitr. la khata. Taftir min as-sawm. Al-Fitr Min aftara yuftir. Min aftar. Artinya berbuka. berbuka. Nah, ini kesalahan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Al fitr diartikan al karena karena nah. mirip-mirip. Nah, karena nah. mentah-mentah dia mirip dengan fitrah. Iya, fitrah. Maka hari raya kembali ke fitrah. La hadza khata'un syai'un. Ini kesalahan yang yang banyak menyebar. Al fitr ya kan artinya berbuka. Idul fitr artinya hari raya berbuka. berbuka. Nah, saat kita makan. Wajibnya makan. Nah, sahih. Haram untuk berpuasa saat itu. Nah. Nah, al fitr ya kawan sekali lagi bukan al Fitrah. Oh. Tapi al-fitrah artinya di sini berbuka. Berbuka. Santun ya. Wa Idul Adha. Mana adha ya kawan? Dari mana kita ambil kalimat adha? sembilan Abha. Hah? La, al-adha dia dia ambil dari kalimat duha. Waktu di mana disembelihnya hewan? Kurban. Oh, kurban. Hewan kurban yang disembelih saat itu namanya duha. Al Al-udhiyah. Al-udhiyah. Nah. nah, al-udhiyah. Nah. Idul Adha, maka dinamakan Idul Adha. Diambil dari waktu di mana disembelihnya hewan kurban. Hewan kurban yang disembelih saat itu namanya Robahiyatun. Nah, santum ya kawan, masya Allah. Tapi bila huna mafhum sampai sini paham? Mudah-mudahan ikhwan di, eh, dan akhwat studio dapat mengikuti. Nah, Al-Mudarris sini <clears throat> bertanya kembali. Jadi tugasnya Al-Mudarris ini semua bertanya semua ya. Jadi awal sampai akhir seperti tanya terus ini. Nah, Al-Mudarris bertanya kembali kepada siapa sekarang? Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim. Zakaria sekarang Ibrahim, masya Allah. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun, masya Allah. Wahai Ibrahim, abuka, abu, mana abuka? Bapakmu. Bapakmu. Ka di sini artinya Antum. ayahmu. Tajirun kabir, masya Allah. Saudagar atau pedagang yang besar, besar. kabir. Hmm, nah, besar. Nah, kaya raya, sahih. Kamat jaran endahu, masya Allah, di, diberikan mukaddimah baru nanya. <laughs> Kamat jaran endahu berapa matjar? Mana matjar, kan? Matjar artinya toko. makan litijar, makan litijar. Tidak, dia lebih besar daripada toko ya. Dia, masya Allah, apa ini kalau kita kalau kita gambar oh. minimarket satu. Ah, mungkin bisa di minimarket. Nah, ya. bisa di supermarket bukan minimarket. Nah, super super. Nah, mall mall. Masya Allah. Kalau saya Kamat jaran endahu Berapa e, tempat usaha yang dia miliki? Ah, kita mungkin kalimatnya. Berapa tempat usaha yang dia miliki? Kamat jaran indahu. Berapa tempat usaha yang dia miliki? Jawabannya apa kata Ibrahim? Indahu matjarani kabirani. Subhanallah. Ada musanna di sini. Matjarani kabirani. Dia punya berapa ikhwan? Dua, dua tempat usaha kabirani yang besar. Kabirani di sini eh, sifat dari Nah, sifat untuk umat Sifat untuk majaran. Antum lihat ya kawan, sifat itu seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. asifatu atau anak naatu pasti selalu mengikuti al Selalu mengikuti al anak An-na'atu yatba'ul man'ud. Fi kulli halin minal ahwal. Fi kullin halin minal ahwal. Baik dari segi muzakkar atau musannanya, atau dari segi apa ya kawan? Waktu. Al-adad. Al-adad kemudian uh, muhalla bi ihram atau uh, mufrad uh, jenisnya. Nah, iya. jenisnya dan sebagainya. Antum lihat di sini. Al-man'utnya atau benda yang disifatinya adalah musanna. Nah. Madjarani, maka sifatnya juga harus menyesuaikan dirinya. Nah. Maka sifatnya juga harus musanna. Kabirani. Nah. Taib, uh, kita lanjutkan. Al-Mudaris bertanya kembali. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu. Tadi nanya tempat usaha, sekarang nanya ke Ismail tentang apa ya, Khan? Jendela. Kam nafidatan. Hmm, berapa? Jendela. Berapa jendela? nah Nafidatan. Berapa jendela fi ghurfatika fi ghurfatika. Di dalam gur, ghurfah, ghurfatun hujrah. Hujrah. Kamar. Urfatika ka di sini artinya anta. anta. berapa jendela di kamarmu wahai Ismail? Ada berapa ya, Fan? Fiha nafidatani. Apa kata Ismail? Fiha di dalamnya. Ha di sini kembali ke Urfa. urfatun Di dalamnya atau di dalam kamar saya nafidatani. Ada dua jendela. Lagi-lagi musanna. Nah. Sehingga di sini ikhwan ada musanna yang e, muzakkar, ada musanna yang muannas. Muannas. Di sini nafidatan musanna eh, musanna muannas atau musanna muzakkar ya ikhwan? Musanna muannas. Musanna muannas karena dia dari kalimat nafidatun. Nah. Taib, masih ada dua pertanyaan lagi di sini yang tersisa. Apa kata Al-Mudaris kepada Ali? Liman hadanid daftarani? Hmm, liman. Hmm, tadi sebelumnya kam, kam, kam dan kam. Nanya berapa sekarang tiba-tiba berubah Lim. menjadi liman. liman. Liman. Milik siapa? Hadani ad-daftarani. Hadani, mana hadani, ikhwan? Kedua. Hadani. Kedua. Nah. Isim isyarah. Sebenarnya ha, isim isyarah itu mabni. Sebenarnya isim isyarah mabni. semuanya mabni. mabni kecuali hadani dan hatani. Nanti kita akan lihat ada hatani mudah sini. Oh, ada di sini. Alhamdulillah. Hadani dan hatani ya ikhwan, dia i'rabnya adalah sama seperti i'rab musanna. I'rabnya sama seperti i'rab musanna. Jadi bisa berubah hadani, bisa berubah nanti hadaini. Hmm. Hatani atau hataini. Nah. Liman hadani daftarani milik siapa uh, dua buku tulis ini? Siapa apa jawaban Ali? Huma Humali. <clears throat> Ada pemir kata ganti di sini huma. Huma ini kembali ke daftaran. Ad-daftaran kedua buku tersebut seakan-akan dia mengatakan begitu kedua buku tersebut li milik milik siapa ya kawan Ali milik Ali milik saya nah satu pertanyaan lagi seperti sepertinya kawan sudah pada pegel semua mendengarkan dialognya ini cukup panjang ini tadi kawan sampai sekarang Allah eh, insyaallah mafhumah mafhum insyaallah terakhir al mudaris untuk kesekian kalinya dan terakhir kalinya di sini sepertinya begitu bertanya kepada Yunus liman hatanil mistaratani man yutarjim lana biterjemah mumtazah Milik siapa uh, dua mistar ini? Nah, milik siapa? Kedua oh, mistar. mister? mistar? Penggaris. Penggarisan. Nah, nah, bahasa bahasa mistar masih ada sampai sekarang. No, bahasa kita, masya Allah. Antum lihat ternyata banyak sekali bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. dari bahasa Arab. Serapan. Hah? Jadi serapan. Nah, masya Allah. Ahlul lughah. Liman hatanil mistaratani milik siapa kedua Kedua kedua penggaris ini apa jawabannya? Humali. Humali. Lihat ya, kan Hatani. Hatani itu musanna dari Mustaratu. Hatani. Mus, musanna dari Hatani. Hazani. Hazani. Hazani. Hazani. Mus, uh, mu, muannas dari Hazani. Sahih. Nah, liman Hatani al-mistaratani. Jadi isim isyara yang musanna itu ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk muannas. Muannas. Isim isyara musanna muzakkar dia adalah Oh, Ayo ya, kawan, antum lastu معنا هذان Isim إشارة musanna untuk hmm. muzakkar adalah hazani. hazani. Isim, isim isyara musanna untuk muannas adalah Hadani. ya Ahsantum ya kawan. Perubahan dari hadi, Dari hadhi sahih, dari hadi. Nah. nah. Apa jawabannya? Huma li. Huma Keduanya itu atau kedua penggaris itu adalah milik milikku. milik saya. Milikku. Nah. nah فبهذا ننتهي من الحوار نستريح أولا نستريح أي طيب اولا قبل قبل نستريح فهمتم ان شاء الله فهمنا إن شاء الله Fahim insyaallah. طيب حياكم الله بارك الله نستريح لا بس Saya pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات فتاوى مختاره Pertanyaan, Apakah merokok itu haram atau tidak? Dan apa dalilnya? Hukum merokok adalah haram karena ia termasuk khaba'ith. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khaba'ith. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Ia Muhammad menghalalkan untuk mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Al-A'raf 157 juga dikarenakan rokok itu membahayakan kesehatan dan membuang uang sia-sia. Dan syariat ini datang dengan membawa kewajiban untuk menjaga badan dan harta. Dan para ulama, baik dahulu maupun sekarang, memandang penjagaan terhadap harta dan badan sebagai salah satu dari lima darurat yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kelestarian umat dan memperbaiki urusannya. Dan telah sahih dalam hadis larangan mensia-siakan harta tidak ragu lagi bahwa mengeluarkan uang untuk membeli rokok adalah sia-sia, bahkan membahayakan perokok itu sendiri dan masyarakat. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fatawa Mukhtarah Pertanyaan Bolehkah bagi seorang wanita muslimah memakai pakaian yang ketat atau pakaian yang berwarna putih? Jawab, seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan menampakkan diri di hadapan kaum laki-laki lain yang bukan mahramnya atau berjalan di jalan raya atau di pasar-pasar dengan pakaian yang ketat yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya dan memalingkan mata orang yang melihatnya karena hal itu tidak ubahnya seperti telanjang, menimbulkan fitnah serta mengundang terjadinya kejahatan yang tidak diinginkan. Juga tidak diperbolehkan baginya memakai pakaian berwarna putih, sekiranya pakaian warna putih di negerinya merupakan pakaian khusus kaum laki-laki, karena hal itu dikategorikan sebagai perbuatan menyerupai kaum laki-laki, sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Wabillahi taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وآله وصحبه وسلم فتاوى مختارة Kumpulan fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala Al-ilah huwa al-ma'budul haq فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باس رحمه الله تعالى هذا موجود من بعض الناس وهو غلط ظاهر ومن وسائل الشر والفساد شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحج ركن من أركان الإسلام لكن من نعمة الله لما شيخ ليس في العمر إلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ba'd Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali di frekuensi 756 AM Dan bagi anda yang baru bergabung bersama kami Dalam pelajaran bahasa Arab masih di pelajaran yang ke-18, pelajaran yang baru. Anda bisa membuka kitabnya untuk kitab yang lama di halaman 105 dan kitab yang cetakan baru di halaman 100. Terus saja kita persilakan kepada Ustaz Hamzah untuk memulai kembali tafadhol. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. <clears throat> Lazilna fi al-hiwar, masih kita di dialog wa qara'na qabla qalil wa intahayna min asy-syarhi barusan saja sudah kita baca dan sudah kita jelaskan makna-maknanya. Al-an baqi yadurukum al-an. Tinggal sekarang eh, giliran antum sekarang ya ikhwan untuk hmm. untuk untuk aktif. Nah, kita baca sama-sama ya ikhwan. Hayya. Nah. Istami' thumma karir. Istami' thumma karir. Mana istami' thumma karir? Dengar dan ulangi. Ikuti sama-sama. Dan harap juga ikhwan dan akhwat studio di rumah juga ikut bersama kita. Nah. Hayya ikhwan. Kam akhan laka ya Muhammadu كم أخ لك يا محمد لي أخ واحد لي أخ واحد وكم أختا لك وكم أختا لك لي أختان لي أختان كم عجلة للدراجة يا حامد كم عجلة للدراجة يا حامد لها عجلتان لها عجلتان كم عيدا في السنة يا زكريا كم عيدا في السنة يا زكريا في السنة عيدان في السنة عيدان هما عيد الفطر هما عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأضحى يا إبراهيم يا إبراهيم أبوك تاجر كبير أبوك تاجر كبير كم متجرا عنده كم متجرا عنده لم تتغنى ما بتري كم سيارة كم سيارة عنده نستمر تجد كان عنده متجران كبيران عنده متجران كبيران كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل فيها نافذتان فيها نافذتان لمن هذان الدفتران لمن هذان الدفتران هما لي هما لي لمن هاتان المسطرتان لمن هاتان المسطرتان هما لي هما لي طيب الآن آه، نقسم الفصل إلى قسمين kita bagi studio إخوان سلم menjadi dua kelompok القسم الأول يكون مقام المدرس والآخر آه، غير مدرس نعم. محمد نعم زكريا وإلى آخر الأسماء آه. المذكورة هنا نعم طيب من يكون المدرس؟ نحن أنتم المدرسون نعم. ما شاء الله نعم. <laughs> نعم وأنتم غير مدرس نعم طيب نعم، غير مدرس طيب لا بس ما شاء الله تفضل يا أخي كم واحد اثنان ثلاثة كم أخ لك يا محمد لي أخ واحد وكم أختا لك لي أختان كم عجلة للدراجة يا حامد لها عجلتان كم عيدا في السنة يا زكريا في السنة عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى يا إبراهيم أبوك تاجر كبير كم متجرا عنده إنه متجران كبيران كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل فيها نافذتان لمن هذان الدفتران هما لي لمن هاتان المسطرتان هما لي Nah, Topan ikhwan fil hiwar sebenarnya ketika dialog uh, harakat huruf terakhir tidak kita baca. Al hadal mafrud. Tapi karena ini kita pembelajaran maka kita kita hidupkan. Nah. طيب آه، نعكس نقلب أنت تكون الآن غير مدرس وأنت المدرس يأتي دورك غير مدرس <laughs> تفضل يا أخي كم أخ لك يا محمد لي أخ واحد وكم أختا لك لي أختان كم عجلة للدراجة يا حامد لها عجلتان كم عيدة في السنة يا زكريا في السنة عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى عيد مرة أخرى يا زكريا في السنة في السنة عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى أحسنت يا إبراهيم أبوك تاجر كبير كم متجران إنه لا يا أخي كم متجران عيد كم متجران عنده عنده متجران كبيران كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل فيها نافذتان لمن هذان الدفتران هما لي لمن هاتان المسطرتان هما لي هما لي ما شاء الله بارك الله فيكم يا إخوان بارك الله فيكم أحسنتم وإياكم وإيانا الحمد لله طيب نريد اثنين من الإخوة يقرأ مرة أخرى الحوار نعم لكن نقسم الحوار يكون لكل واحد آه، تقريبا خمس أو ستة آه، أسطر ثم يليه بقية الأسطر نعم. وتترجم ويترجم أيضا ويترجم الحوار ثم بعد ذلك نبدأ أفتح المجال للمستمع من يقرأ آه. تفضل يا طيب، اللغة ما شاء الله أحفظ اللغة تفضل يا أحفظ اللغة ما شاء الله كم أخ... ليه أنا ما ما نسيت؟ أه؟ أنت وحدك تقرأ خمسة أو ستة أسطر أنتم baca lima sampai enam baris setelah itu yang kedua sisanya هكذا دون ترجمة نعم نعم مع الترجمة مع الترجمة مع الترجمة مع الترجمة نريد الترجمة ممتازة يا أخي صح إن شاء الله. تمهل قليلا يعني لا لا تسرع في الكلام جاء بربر أنتم نعم كم أخا لك يا محمد Ah, berapa saudara laki-laki yang kamu miliki wahai Muhammad? ما شاء الله Li akhun wahidun. Saya mempunyai satu saudara laki-laki. Masya Allah. Nah. Wakam ukhtan laka ya. Wa Wakam ukhtan lak. Berapa saudara perempuan yang kau miliki? Nah. Li ukhtani. Saya memiliki dua saudara perempuan. Masya Allah. Terus. Setelah. Kam ajalatan lidarrajati ya Hamidu? Untuk sepeda memiliki berapa roda wahai? Hamid. Nah, antum, uh, antu eh, coba terjemahan secara terlafaz biar lebih jelas. Nah, kam ajalatan? Berapa roda untuk sepeda wahai Hamid? Nah. Laha ajalatan. Dia memiliki dua roda. Nah, hasan. Kam 'idan fi sanati ya Zakaria? Uh, berapa hari raya dalam setahun wahai Zakaria? Nah. Fi sanati 'idani. Dalam setahun ada dua hari raya. هما عيد الفطر وعيد الأضحى yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. طيب شكرا يكفي جزاك الله خير ما شاء الله بارك الله. طيب من يقرأ بقية الأسطر؟ في جانب تفضل هنا. تفضل يا أخوان أمان يقرأ. أنا أه. أنت تفضل أخي. نعم لا لا تتردد نعم. يا إبراهيم أبوك تاجر كبير. نعم. كم متجر عنده؟ Irfa sotaka Kailan, irfa sotaka qailan. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, uh, bapakmu adalah saudagar yang besar. Masya Allah. Berapa mall yang dia miliki? Nah, atau berapa tempat usaha yang dia uh, miliki? Berapa nah. tempat usaha yang dia miliki? <laughs> Nah. Indahu matjaroni kabironi. Dia memiliki dua tempat usaha yang besar. Masya Allah. Kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismailu berapa jendela yang berada di kamarmu ya Ismail wahai Ismail nah fiha nafidatani di dalamnya terdapat dua jendela ahsant liman hadani daftarani nah istamir punya siapa buku tulis ini nah. hadani kedua buku tulis ini nah huma li keduanya punyaku nah <clears throat> liman hatanil mistorotan punya siapa kedua penggaris ini huma li nah santai. keduanya milikku ah santai barakallah fikum taib alhamdulillah nabda al majal lil mustami Baik pendengar rajin rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan memberikan kesempatan untuk Anda di line telepon 021 8236543. Silakan Anda bisa berinteraksi langsung untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab ini. Saya kita angkat teleponnya pertama. Assalamualaikum. Eh, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Halo. Ya, silakan dengan siapa di mana? Dengan Pak Budi di Tambun. Oh iya, silakan. Masyaallah. Pak Budi, haluk, Pak Budi? Alhamdulillah kalau itu. Masya Allah. Silakan dibaca Pak Budi. Tepat Pak Budi, Pak Budi ikut dari awal Pak pembelajaran kita dari bahasa Arab ini dari awal buku dari maksud saya. Pelajaran ke 10 Ke 10 Masya Allah. Tapi bagaimana Pak Budi? Sampai saat ini ada kesulitan yang dihadapi Pak Budi? Ya kadang-kadang ada gitu Mm -mm. Kosa kata yang saya kurang ini. Ah sahih. Karena Pak Budi mau dari pelajaran 10. Iya. Ya. Sudah lama nah. Labis, tidak apa-apa Insya Allah. Silakan Pak Budi. Iqra al hewat dibaca dialognya. Ya. Kam akhon laka ya Muhammadu berapa saudara laki-laki yang kamu miliki wahai Muhammad? Naam. Li akun wahidun. Aku memiliki satu saudara laki-laki. Mantas. Wa kam ukhtan laka? Dan berapa saudara perempuan yang kamu miliki? Naam. Li ukhtani yang aku aku miliki aku memiliki dua saudara perempuan. Ah, santai. Kam ajalatan lidarrojat lidarrojati ya hamidu. Sekali lagi Pak Budi, kam ajalatan kam ajalatan lidarrojati ya hamidu. Mumtaz. Berapa roda yang dimiliki sepeda wahai Hamid? nah Laha ajalatani. Dia memiliki dua roda. Mumtaz. Kam ai kam aidan fis sana fis sana ya Zakaria. Berapa hari raya di dalam satu tahun wahai Zakaria? Nah, mumtaz. Fi sanati 'idani huma 'idul fitri wa 'idul adha. Di dalam satu tahun ada dua hari raya. Dia Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, syukran Pak Budi. Pak Budi, uh, mana mana Idul Fitri? Mana mana Al Fitr? Uh, Idul Fitri yaitu hari raya berbuka. Nah, Al Fitr artinya berbuka. Ama Idul Adha? kalau itu Idul Adha hari raya penyembelihan kurban. Masya Allah. Ada sedikit pertanyaan Ustaz. Nah, tafadhol. Ini kurang paham nih masalah Ainda dengan li itu itu la dengan la dengan dengan itu gimana Ustaz? Nah, apa maksudnya Pak? Di mana maksudnya? Ya, perbedaannya. Oh, ya, nah, untuk nah. pemilikan, cuman nah. bedanya nah. kita gimana ya? Nah, biasanya untuk lam, li itu atau laka atau lahu laha itu biasanya untuk al-akil, untuk al-akil al biasanya. Ya uh, adapun enda biasanya dipergunakan untuk ghair al akhir Biasanya oh. dipergunakan untuk ghair al akhir Ini yang yang biasanya membedakan antara lam dengan enda. Walaupun kadang lam dalam Al-Qur'an kadang disebutkan waliyana ajatun na aja binatang. Tapi kenapa, kenapa pakai li? Berarti ini menunjukkan bisa jadi kalimat lam bisa digunakan untuk ghair akil tapi untuk binatang. Nah, paham Pak Budi? Jadi kalau la untuk ghairu akil. Untuk ghairu akil adapun uh, la untuk la akil. akil eh, inda uh, terus inda ghairu akil. Sahih. Nah. Nah Ustaz, syukran. Afwan, jazakallahu khair Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Pak Budi di Tambun. Baik. Untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin mengikuti kembali para pendengar roja Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543 kita akan berikan kesempatan untuk penelpon yang kedua. Pelajaran yang ke-18 untuk Cetakannya lama di halaman 105 dan cetakan yang terbaru di halaman 100. Kita angkat teleponnya yang kedua. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ismail di Condet. Nah, Masya Allah. Umu Ismail, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Tafadhal, tafadhali Umu Ismail, ikrai. Anak, tapi yang sana anak cetakan lama ya Ustaz. Cetakan lama, maaf ya masalah insya Allah. Kalau ada perbedaan kita segera beritahu. Nah. Ya Ibrahimu abuka tajirotun eh tajirun kabirun nah. kam sayarotan indahu indahu indahu nah wahai Ibrahim bapakmu pedagang besar nah uh, ada berapa mobil yang dimilikinya nah indahu sayarotani kabir kabirun eh kabirotani. Nah, sekali lagi Umu, indahu sayyaratani. Indahu sayyaratani kabirotani wasayyaratani sawirotani. Masya Allah, agak jauh sekali perbedaannya, banyak sekali perbedaan di sini. Nah, baik, silakan diterjemahkan Umu. Milik, milik. Dia memiliki. Ya, ia memiliki mo dua mobil yang besar nah. dan dua mobil yang kecil. Mumtaz. Teruskan, istamiri. Kam nafazatan Afan Umu Ismail, tolong sekali lagi. Kam? Kam nafazatan Nafizatan. Oh ya. Nah. Kam nafizatan fil ghurfatika ya Ismailu. Fi ghurfatika. Sekali lagi Umu. Fi ghurfatika. Fi ghurfatika Fatika ya Ismailu. Nah. Ada berapa jendela di dalam kamarmu wahai Ismail? Mumtaz. Nah. Fiha nafizatani. Di dalamnya ada dua jendela. Nah. Liman hadani liman hazanid daftaroni. Nah. Milik siapa kedua buku kedua buku tulis ini ya Pak? <laughs> Nah, sahih. Kedua buku tulis ini. Nah. Milik siapa kedua buku tulis ini? Nah, sahih. Umali, keduanya milik saya. sant. Nah, terakhir. Lim, liman hatani liman hatani mistorotani. Nah. Milik siapa? Hatani. Oh iya, tadi lupa apa ya? Uh, sama seperti hadani umum. Hadani ini e, isim isyarat untuk dua, untuk dua benda. Oh ya, nah. milik siapa? kedua mistar ini Humali, keduanya milik saya. Ah, santai. Eh, Umum Ismail, uh, sepertinya Ismail dari segi penerjemahan tidak masalah. Uh, sepertinya Ismail harus banyak berlatih membaca. Ya, Afan Ustaz mau bisa bertanya? Ah, sebentar, saya dulu sebentar. <laughs> Oh ya. Abu <laughs> Ismail perbanyak baca Al-Quran. Abu Ismail perbanyak baca Al-Quran sehingga uh, nanti lidahnya akan tidak uh, akan akan lancar. Mudah-mudahan nanti berpengaruh ke bacaan bahasa Arabnya agak lebih lancar insyaallah. Hmm. Nah, tempat Abu Ismail. Iya. Mau nanya artinya mansuf itu apa ya? mansuh Nah, iya. iya. Sama itu sama yang yang waktu itu yang kan saya lagi mau apa mau rajua yang Hmm. Bahrun itu ketinggalan artinya apa ya Ustaz? Bahrun, bahrun. Nah, ba ya. ro. Nah, nah saja. Ya. Kamu? Uh, eh, sukron ya. Jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kalimat mansuh, lola, apakah dari buku basar apa dari mansub? Mansub. Mansub. Ah, mansub bil ba yakni. Mansub itu artinya isim itu kalau dia mufrad, dia tunggal ada beri tanda fathah. Artinya mansub itu artinya E, keadaan di mana satu kata benda harus diberikan tanda harokat fathah, fathah jika dia tunggal. Pada huruf terakhir. Nah, pada huruf terakhirnya sahih. Misalnya apa tuh Misalnya kam akhan. Kam akhan. Kam akhan. Akhan di sini mansub. Apa sebabnya mansub? Dia tamyiz untuk kalimat kam. Nah, adapun pertanyaan kedua mengenai masalah ah, bahrun. Bahur, mana bahurun ya ikhwan? Kita serahkan ke ikhwan di sini. Laut. Laut. Subhanallah. Antum, masya Allah. Barakallahu fik. Nah. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung di 0218236543. Tapi kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Iksan di Keranggan. Hai. كيف حالك يا أم إحسان الحمد لله بخير وكيف حالك إحسان الآن بخير والحمد لله ما شاء الله فضل تفضل يا أم إحسان dibaca langsung Kam akhan laka ya Muhammadu Masya Allah nah. Berapakah saudaramu wahai Saudara laki wahai Muhammad Nah Li akhun wahidun nah. Saya memiliki saudara laki-laki satu Mumtaz Wa kam ukhtan laka dan berapakah yang kamu miliki uh, yang kamu memiliki saudara perempuan? Naam. Li ukhtani, saya memiliki dua saudara perempuan. Mumtaz. Kam ajalatan lid darrajati ya Hamidu? Naam. Berapakah roda yang dimiliki sepeda wahai Hamid? Mumtaz. Laha ajalatani. Mereka uh, eh, sepeda memiliki dua roda. Naam. Kam aidan fi sanati ya Zakaria? Berapakah uh, hari raya dalam setahun wahai Zakaria. Naam. Fi sanati huma Idul Fitri wa Idul Adha. Naam. Dalam setahun ada dua hari raya, keduanya Idul Fitri dan Idul Adha. Terjemahkan Om, Idul Fitri artinya hari raya? Uh, hari raya berbuka. Nah, Idul Adha? Hari raya penyembelihan kurban. Masya Allah. Barakallahu fikum. Syukuran Om Ihsan. Barakallahu fikum. Syukron jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu telepon kembali kita untuk ikhwan, untuk ikhwan ya. Satu telepon kembali kita terima bagi Anda yang ingin mengikuti di 8236543 untuk ikhwan dan untuk pendengar akhwat di pending sementara. Baik, kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Abu Halidah di Bekasi. Abu eh? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Ya. Ya, Masya Allah. أنا ما سمعت كلامك أنت أبو من؟ إيه؟ أنت أبو من؟ اسمك من؟ لا لا Abu Lay, Abu Man? Abu Hamidah. Abu Hamidah. أبو حميدة ما شاء الله طيب. تفضل يا أبو حميدة Afwan dikecilkan sedikit suara radionya. نعم. Baik, ya, baik. ما شاء الله خلاص يا أبو حميدة أنا ما في كتاب أستاذ. أنت ما فيك كتاب طيب آه، أنا أكتب. نعم أكتب أنا أكتب. كتبت كتبت ما سمعته قب- من قبل نعم. طيب اقرأ إذا اقرأ ما كتبته نعم نعم. آه، المدرس نعم كم أخا لك يا محمد؟ طيب Berapa saudara laki-lakimu ya Muhammad? طيب لا بأس نعم Li akhun wahidun. Saya mempunyai satu saudara laki-laki. ما شاء الله Wa kam ukhtan laka? Dan berapa saudara perempuanmu? نعم Li ukhtan. Saya mempunyai dua saudara laki-laki. dua saudara Eh, dua saudara perempuan. Apa? أحسن نعم Kam ajal kam ajalatan عفوا كم عجلة مفرد للدرجات يا حامد نعم مرة أخرى يا أبو حامدة كم أجلة للدراجات يا حامد صحيح Ada berapa roda dalam sepeda ya Muhammad? Nah. Ya Hamid. صحيح حامد نعم Laha ajalatan. ما شاء الله Baginya dua roda. ما شاء الله نعم Kam aidan. كم Sanati. عاد مرة أخرى يا أبا أبا حامدة مرة أخرى كم عيدا Kam aidan fi sanati ya Zakaria. نعم Ada berapa hari raya di dalam satu tahun ini ya Zakaria? ما شاء الله Isfanati Aidan dalam satu tahun ada dua hari raya. Masya Allah. Hina Aidil Fitri wa Aidil Adha. Masya Allah. Nah. Keduanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Masya Allah. Barakallahu fikum ya Abu Hamidah. Masya Allah. Ka كأنك تعلمت العربية من قبل يعني. إن شاء الله. أين تعلمت العربية من قبل؟ فهمت كلامي ولا لا؟ لا لا ما في مشكلة لا بس خير بارك الله فيك شكرا لك جزاه الله خير Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hamidah, ya. jazakallah khair. Kita berikan satu penelpon kembali silahkan untuk mengakhiri kajian atau pembacaan dars yang uh, pertama ini ya. 18 di 823 6543 silahkan bagi para pendengar roja yang ingin bertanya juga Anda bisa tanyakan melalui pesan singkat di 7073 6543 di 7073 6543 Pelajaran yang ke-18 untuk yang cetakan eh, lama di halaman 105, untuk yang cetakan baru di halaman 100. Taip, kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taip, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Komar di Pasar Rebu. Ya, Pak. Iya. Masya Allah. Pak Komar, kayak haluk? Alhamdulillah, nah, khair nah, Sepertinya sudah bukan bukan sekali ini Pak Komar teman telepon kita Pak. Iya lama Ustaz. Eh, sudah lama, saya ingat sudah lama Pak Komar. Nah, Masya Allah. Pak Komar tahu batas akhir kita Pak? Yang barusan nah. kita baca tadi? Di, kita ah, dari awal sudah. Eh, jangan dari awal, sudah dua orang yang dari awal tadi. Eh, kita masuk ke ini perkataan Al-Mudaris kepada Ibrahim. Pertanyaan Mudaris kepada Ibrahim. Ya oh, iya. Ibrahimu, ya. dari kalimat itu, Pak. Ya, Ustaz. Nah, tafadhal Pak Komar. Ya Ibrahim, abuka tajirun kabirun. Nah. Kamat jaron indahu. Nah, terjemahkan, terjemahkan Indahu majjarani kabirani. Terjemahkan dulu Pak Komar. Wah Ibrahim, uh, bapak engkau adalah pedagang yang besar. Nah. Berapa jumlah mall yang dia miliki? Nah, eh, kita lebih tepatnya mungkin tempat usaha, Mat Jaran tempat usaha. Nah. Oh iya. Berapa In, tempat usaha yang kamu yang dia miliki? Sekali lagi Pak Komat, Kam Jaran indahu. Nah. Berapa jumlah tempat usaha yang dia miliki? Nah indahu majjarani kabirani. Uh, dia memiliki dua tempat usaha yang besar. Masya Allah. Baik. Istamir. Kam nafizatan fi gurufati gurufatika ya Ismail. Nah. Uh, berapa jumlah jendela yang di kamar Ismail? Di kamarmu, wahai Ismail. Di, di kamarmu, wahai Ismail. Nah fiha nafizatani. Ah, di dalamnya ada dua. Dua apa, Pak? Dua jendela apa dua pintu? Dua jendela, Pak. Nah, nah. Teruskan, Pak Kabar. Liman hazani liman liman hazanil Sekali lagi Pak Komar. Liman hazanid daftarani. Nah, muntaz. Berapa jumlah buku Nah, sebentar Pak Komar. Tadi kalau kam berapa? Sekarang liman, berubah lagi ah, Pak. Iya. Nah, <laughs> nah saya bawa bawa sebelumnya Pak Komar ini. Ya. Nah, <laughs> nah Pak Komar. Sabar. Liman hazan liman hazan nit daftarani uh, milik siapa uh, dua buku ini? Nah, dua buku tulis ini. Nah. Umali dia ini saya. Sahih. Nah, terakhir Pak Komar. Liman hazanil liman hazanil mis korot mis korotani naam uh, milik siapa dua penggaris ini naam Umali dia milik saya. Masya Allah. Syukuran Pak Komar. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ikhwan ke Tamarinu. Kita masuk ke Tamarinu. Latihan-latihan. Untuk latihan. kitab ya ikhwan. Kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 dakaik takriban ya. 10 menit lagi insyaallah. Masih ada waktu untuk ini membaca beberapa eh, latihan-latihan. <clears throat> Nabda min at-tamrin al-awwal. Kita mulai dari latihan yang pertama. At-tamrin al-awwal. Ajib anil as'ilatil atiyah musta'milan al-musanna. Ajib. Apa mana ajib? Jawablah. Jawablah. Anil as'ilah. Dari ah, dari soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan al-atiyah berikut ini. Berikut, berikut. musta'milan dengan hmm. menggunakan al musanna. Bukan domir musanna. Si. Menggunakan kata musanna. benda musanna. Kata benda untuk dua e, untuk jumlah dua. Faham Tom? Sudah kita jelaskan tadi. Mufrad kata tunggal, al musanna kata yang menunjukkan dua. Lalu dua ke atas apa tadi setelahnya? Mujama. Al jama. Nah. Baik, uh, antum paham apa yang diminta di sini? Paham. Barakallahu fiik. syukur Nabda masyaallah. Ala lughah. Wahid. Kam qalaman 'indak? Li qalamani. Li qalamani. Atau indi? Indi qalamani. Sahih. Indi qalamani. Ahsan. Hadha busanna. Ini dia maksud ana. Paham tom? Nah, fadhal ya akhi, istamir. Itsnan. Kam kitaban indaka? indi kitabani Indi kitabani. Masya Allah. Mumtaz. Nah. ثلاثة استمر kam saburatan fi faslikum مرة أخرى يا أخي اقرأ كم سبورة kam saburatan fi faslikum نعم ما معنى سبورة؟ Papan tulis. Papan tulis. Nah. Berarti apa yang dibuat musanna di sini? Ajib. Sana papan tulisnya. Papan tulisnya saburat saburatun dibuat jadi musanna. Iya. Saburatan. Nah, bagaimana jawaban lengkapnya? Fi faslina fi faslina saburatan sahih. Fi faslina saburatani. Nah. Nah, ثلاثة eh, عفوا أربعة أربعة كم ريالا عندك الآن يا ليلى ما شاء الله ريال كم تعرفون ما معنى ريال يا أخوان ريال عملة السعودية عملة سعودية. السعودية ريال نعم عندي الآن ريالان عندي الآن ريالani صحيح مثنى عندي الآن ريالani sekarang saya punya dua rial nah fadl ya akhi khamsah khamsah kam ah kam uhtan laka ya Ali kam ukhtan antum kasih dhamma kam ukhtan kam uhtan laka ya Ali Naam. li Li akhun wahidun. Li Jawabnya dengan musanna. Jangan jangan jawab dengan jawaban sendiri. Nah, jawabannya dengan musanna. Li Bagaimana jawabannya? Li ukhtani. Nah, li ukhtani. Jadi ikhwan mufradnya dibuat menjadi musanna. Nah, ukht yang tanya di sini berapa ini? Ukht, ukhtun kan? Iya. Berarti ukhtun yang dibuat jadi musannanya. Li ukhtani. Nah, santai ya. Nah, sudah كم عمن لك يا آمنة نعم ما معنى عم يا إخوان عم ثمن ثمن أخو الأب أخو أخو الأب كنا فامن فامن dari pihak am ini dari pihak siapa ayah ayah am ini paman dari pihak ayah أخو الأب كم عمن لك يا آمنة لي عماني لي عماني صحيح نعم صباح الله يسعدك صباح صباح سبعة كم صديقا لك يا محمد لي صديقان Li sadiqani. Antum lihat masyaallah. M- Sadiq musannanya sadiqani. Nah. Thamania. Nah, qala Ridwan. ثمانية كم طالبا جديدا في فصلكم في فصلنا طالبان جديدان مرة أخرى يا Ridwan. في في فصلنا Talibani Talibani Talibani jadidani Jadidani Ahsanta ya Tis'ah Mumtaz Tis'ah Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria Naam Fi qaryati masjidani Fi qaryati masjidani, masjidani. Sahih Naam asyara asyara Kam kundukan fi hadis syara Fi Hadiya wa hada Fi hada Fi hada sa'ir fi hadha syari'i Nah, kam fundukan sekali lagi. Kam fundukan fi hadha syari'i. Syari'i. Nah. Jawabannya? Fi hadani. Hah? Yang ditanya apa yang ditanya di sini, Ikhwan? Jumlah apa ini? Funduk. Jumlah funduk. funduk. Mana funduk? Hotel. Hotel. Berarti ini, ini masih mufrad, masih tunggal. Ini yang dibuat musanna. Bagaimana kita jadi, jadi busana? Ditambah alif dan nun. Fi hadha syari'i di jalan ini fi hadzal syari funduqani nah Sepertinya ikhwan ikhwan masih belum ini ikhwan. Masih musanna ini masih muskil bagi kita. Kita ulang sedikit dah, sebentar, sebentar. Nah, kita mulai dari kalimat qalamun qalamun ini menunjukkan tunggal satu. qalamun ayo eh, ikhwan, qalamun qalamun Ketika kita akan membentuk kolamun ini menjadi bentuk dua, jumlahnya dua, kita tambah alif dan Nun. Nun. Sehingga bagaimana bentuk bagaimana eh, perubahannya? Qalamani. Mudah, simpel saya sebenarnya. Qalamani. Terus misalnya apa? Kitabun. Kitabun mufrad tunggal, ya kan? ala sekretarik? Kita buat musanna. Bagaimana? Kitabun. Kitabani. Kitabani. Simpel saja. Alif dan nun. Begitu pula saburatun. Tak marbutannya jangan hilang. Saburatun. Bagaimana musannanya? Suduratani buratani. Riyalun. Riyalani. Riyalani. Ukhtun. Ukhtani. Ammun. Ammani. Sadiqun. Sadiqani. Talibun. Talibani. Masjidun. Masjidani. Fundukun. Fundukani. Apa yang kita tambahkan ya, kawan? Alif wa nun. Terakhir, akhun akhwani akhwani karena musanna atau di sini ada, ada dalam kurung al akhu musannatu la akhwani bisa musan musannatu musannahu musannah untuk perbaiki di Siliwan bisa nama musannahu atau musannatu juga musannahu musannahu ini bukan tamar butuh tapi hak musannahu bentuk musannanya adalah akhwanu. Akhwanu. Jadi bukan akhwanu akhwani bukan, tapi akhwani. Akhwani. Akhwani. Baik. Laisa ikhwan. Laisa ikhwan. Nah. Baik, eh, al-waqt la'allahu intaha. Selesai sepertinya waktunya. Nah. Soal. Ini soal. Baik, lalas. Baik. Ya taala fi fi bima darasna. Nah. nah, nah. Baik, kita angkat beberapa eh, pertanyaan dari pesan singkat. Baik. Ya Ustaz mohon diulangi, uh, diulangi kembali penjelasan hazani dan hatani yang tadi jazakallah khair. Baik. Isim isyarah ya kawan yang sudah kita ketahui sebelumnya sudah kita pelajari ada berapa? Yang pertama ada isim isyarah untuk mufrad muzakkar ya. yaitu hada. Hada. Lalu ada untuk mufrad muannas yaitu hadhihi. Kedua-duanya ini untuk benda yang dekat apa yang jauh? Dekat. Dekat. dekat. Kemudian juga sudah kita pelajari kata tunjuk untuk yang jauh. Zalika dengan tilka. tilka. Zalika untuk muzakar, tilka untuk Mu Ah ya ikhwan, di sini ternyata kalimat uh, eh, hada uh, eh, dia ternyata memiliki bentuk musannanya. Dia memiliki kata tunjuk untuk dua. Musanna untuk dua untuk kata benda yang jumlahnya dua. Dua. Yaitu di sini haza musannanya adalah hadani. Hadza musannanya hadani Hadza untuk mufrad, hadani untuk dua. Musanna untuk dua. Hadhihi untuk mufrad, ya kan? Tapi bedanya dengan hadza atau hadhihi apa tadi? Muannas. Muannas, ahsant. Ha hadhihi musannanya adalah hatani. Nah, hadai dan hatani pada hukum asalnya isim isyarah ikhwan mabni. Hukum asalnya isim isyarah mabni. Apa itu mabni? tetap keadaannya. Tidak tidak berubah huruf harakat huruf terakhirnya, tidak berubah. Tapi di sini untuk hadai dan hatani dia mu'rab, maka ketika dia i'rab dia i'rab musanna. Dan atau tidak paham sekarang tapi insyaallah mudah-mudahan e, bisa bermanfaat untuk yang ke depan insyaallah. Wallahu a'lam. Halas yakfi. Baik, dengan demikian kita telah menyelesaikan ad-dars ats-tsamin asyar dan sudah kita selesaikan at-tamrin al-awwal. Insyaallah pertemuan akan datang kita mudah-mudahan dapat menyelesaikan semua latihan-latihan yang tersisa. Dan masya Allah sebentar lagi kita selesai buku ini ya, Ihsan. Nah, dan mudah-mudahan ada ada semacam hal evaluasi yang besar, ya, evaluasi yang evaluasi akhir kita katakan begitu, evaluasi akhir untuk melihat seberapa jauh uh, ke efektivitas ke efektivitasan pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan, dengan adanya evaluasi ini kita bisa melihat bagaimana sejauh mana pelajaran bahasa Arab yang telah kita kuasai. Ini, ini penting sekali, ya, ikhwan. Nah, sekian dari ana. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah bihamdik, syalla ilaha illa anta. Astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.